Maka pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menasehatkan terkhususkan pada diri saya kemudian pada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah di atas takwa tersebut hingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kehidupan dunia ini dan beralih kepada kehidupan yang selanjutnya di alam barzah ataupun di alam akhirat yaumul kiamah dan Ma'asyur muslimin rahimah wa Allah Kita sangat bersyukur kepada Allah Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim muslimah, menjadi seorang mukmin mukminah yang tentunya tidak semua manusia menjadi mukmin atau mukminah akan tetapi kebanyakan dari mereka dalam kekufuran atau kemusyrikan atau kemunafikan maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita menjadi seorang muslim muslimah mukmin mukminah maka ini adalah nikmat yang terbesar nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya adalah yaitu ketika dia berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah masyarakat muslimin bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan Islam itu agama yang istimewa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan tersebut oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang mulia yang diterima di sisi Allah adalah dinul Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan Wa man yabtaghi wa Islami, islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat kelak dia akan menjadi golongan yang merugi. Waliyullah. Demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, dinul Islam adalah din agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat yang paling terakhir turun di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi ayat setelah itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih delapan 10 satu malam setelah turunnya ayat tersebut beliau meninggal dunia dan tidak ada lagi ayat yang turun dari Al-Quranul Karim yaitu yang kita ketahui bersama dalam al Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian waraditu Islam dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Artinya kata para mufassirin siapa yang memilih selain daripada Islam yang diridhoi oleh Allah berarti pasti itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan tidak ada agama yang lain diridhoi oleh Allah setelah Islam. Setelah dinul Islam yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam. Ayat ini turun para fikum di Yomul Jum'ah, di hari Arafah, di Hajjatul Wada. Terkumpul di dalamnya waktu dan tempat yang mustajabah. Sebagian ulama menyebutkan di waktu al-asr, salatul asr, di Yomul Jum'ah, Hari Jumat hari yang paling afdal. Waktu yang paling mustajabah juga di Ba'dal Asar. Tempatnya di Arafah. Musimnya di musim haji. Di Hajjatul Wada, haji perpisahan, setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab mengakui akan keistimewaan Islam mengatakan ada hari pada kalian yang di situ Allah menurunkan ayat yang kalau seandainya turun pada kami agama Yahudi maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari ikan hari raya kami. Kemudian Umar mengatakan ayat apa yang kau maksudkan? Dia menyebutkan ayat ini Al-Maidah ayat yang ketiga akhir daripada yang turun dari Al-Quranul Karim. Kemudian Umar mengatakan, nah, ayat itu turun di hari Jumat dan Jumat adalah hari idnya kaum muslimin. Turun di tanah Arafah yang hari Arafah adalah hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit bumi, di langit yang pertama, yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum sama dengan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim keutamaan atsulutsal al-lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Yang Allah taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun di langit dunia, di langit yang pertama orang-orang yang berdoa pada sepertiga malam terakhir tersebut dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah waktu yang mustajabah. Walhasil menunjukkan akan keistimewaan Islam agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan <clears throat> tidak ada din yang lain yang diridhoi dan diterima oleh Allah melainkan dinul Islam. Oleh karena itu ma'asyar muslimin para nabi dan rasul juga mengikrarkan diri-diri mereka sebagai muslim. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang telah kita sebutkan tadi pernyataan dan wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub dan terhadap keturunan-keturunannya. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu Ya baniya inna Allah astafa lakumul dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya. Demikian pula Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak keturunannya fala tamutunna illa wa antum muslimun Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslimun, dalam keadaan Islam. Ini wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub anak keturunannya. Dan Nabi Ibrahim <clears throat> dikenal sebagai Abu Anbiya, bapaknya para nabi karena anak keturunannya banyak dari kalangan para nabi-nabi ya termasuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya adalah anak anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya yang banyak dari kalangan Nabi termasuk Yakub ya sehingga beliau dikenal sebagai Abu Ambiyah Beliau mewasiatkan semua anak keturunannya untuk jangan mati menghadap kepada Allah melainkan dalam keadaan Islam.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 Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, ini ayat kepada Nabi Muhammad dan umatnya, umat Islam. Katakan, ucapkan, kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kita. Kita beriman. Wa ma dan apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan seterusnya dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kami tidak membedakan mereka semua. Mereka semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kami semua berislam. Semuanya berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat ini juga menerangkan bahwa para nabi-nabi yang disebutkan di dalamnya semua berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka muslimun. Bahkan Allah taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyatakan asli Qala aslamtu li rabbil alamin. Ucapkanlah aslim, berislamlah, aku berislam. Ya, berislamlah wahai Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berislam kepada Rabbku semesta alam, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam secara khusus di dalam surat Al-Imran Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun Ketika Nabi Isa telah mengetahui kekufuran dari kaumnya qala man ansari Allah Nabi Isa mengatakan siapa yang akan menolong aku di jalan Allah yang di dalam dakwah beliau maka kaum penolong-penolong beliau Hawariyun berkata kami akan menjadi penolong wahai Isa alaihi salam. Aman nabilah wa syahadu bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami bersaksi bahwa kami adalah muslimun. Ini pengikutnya Nabi Isa dan bersama Nabi Isa alaihi salam mereka semua menyatakan diri sebagai muslimun. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwa Islam dinul Islam itu maknanya adalah din tauhid, yaitu agama tauhid yang mengesahkan dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan sedikit pun. Itu makna Islam. Dan Islam inilah yang diikrarkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Bahwa mereka berislam yakni bermakna tauhid yaitu iya. menyendirikan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan sedikit pun dengan kesyirikan. Ini makna Islam barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika kita menyatakan diri Islam, maka itu sudah mengandung makna tauhid yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah La ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar. Melainkan hanya Allah dan sesembahan selain daripada Allah adalah batin. Wa anna Allah huwal haqqa. Wa anna min dunihi al batin. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha benar untuk diibadahi dan yang selain daripada Allah adalah batin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran Karim. Sehingga ketika kita berislam maka kita harus memahami makna Islam ini dan mengetahui bagaimana para nabi dan rasul berdakwah dan mendakwakan Islam tersebut. Mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terkhususkan para rasul yaitu Nabi Nuh, Rasul yang paling pertama sampai kepada Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua berdakwah dengan Islam yang bermakna tauhid. Barakallahu Ya, terkhususkan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang diawali oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah mulai terjadi kesyirikan. Ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam ya belum ada kesyirikan. Yang ada dosa-dosa ya selain daripada syirik. Sebelum diutus Nabi Nuh terjadi kesyirikan yang Allah kekalkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Nuh. Ya, tentang lima orang soleh La tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yagutha, wa ya'uqa, wa nasra. Ini lima nama orang-orang soleh di zaman sebelum diutusnya Nabi Nuh SAW. Lalu kemudian setelah mereka meninggal di lukis gambarnya, lalu dipampang di majelis-majelis ilmu yang kemudian meninggal generasi pertama muncul generasi kedua mulailah mereka mengkultuskan ya lukisan gambar lima orang soleh tersebut yang ujungnya sampai diibadahi beribadah kepada Allah melalui orang-orang soleh ini tadi <clears throat> ya melalui apa orang-orang soleh maka ini syirik dan bahkan inti daripada kesyirikan yang sebabnya diutus Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Allah beritakan di dalam Al-Quran dalam surah Nuh Nabi Nuh diutus dengan sebab ini. Ya. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ternyata juga beliau diutus karena sama dengan Nabi Nuh. Karena kesyirikan yang kembali menyebar yang waktu itu yang Amr bin Luhai membungut ya patung-patung tersebut yang terdampak di pesisir pantai Jeddah dipungut dihidupkan kembali dan dia menyeru umat manusia untuk kembali beribadah melalui patung-patung tersebut. Dengan itulah diutus Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sama. Ya, Nabi Nuh diutus untuk memberantas kesyirikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus juga untuk memberantas kesyirikan. Ya, dan menanamkan apa? Tauhid Islam yang benar. Menanamkan Islam yang bermakna tauhid itu tadi kalau Miko, 13 tahun di Mekah. Bayangkan, belum ada perintah syariat yang lain kecuali sholat kurang lebih tiga tahun. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun berdakwah di Mekah semua fokus kepada tauhid la ilaha illallah. Ya. La ma'budah dihakimi illallah. Bagaimana seorang itu beribadah murni hanya kepada Allah, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya terlebih lagi. Tidak mengandung kesyirikan sedikit pun. Ya. Baru setelah itu turun perintah syariat yang lainnya. Salat, zakat, puasa, haji. Ya. 13 tahun di Mekah belum ada perintah syariat yang lain. Ya, kecuali tauhid, berdakwah, Bagaimana menanamkan akidah yang benar. Ya, jangan ada kesyirikan. Karena jika terdapat kesyirikan pada akidah seorang muslim dalam keyakinannya atau dalam ucapan amalannya, maka ini akan menjadi penghalang besar turunnya berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala penghalang besar turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kesyirikan. Makanya belum ada perintah jihad. Ya. Kenapa? Percuma turun perintah jihad tetapi muslim melakukan kesyirikan. Tidak bermanfaat. Ya, makanya belum ada perintah jihad syariat-syariat yang lainnya. Penanaman akidah terlebih dahulu. Ya. Barakallahu Ini mana Islam. Ya, oleh karena itu ulama mengatakan Islam itu adalah al-Islamu al-inqiyadu al-istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu definisi daripada Islam. Ya. Yaitu berserah diri dalam mentauhidkan Allah. Kemudian tunduk dalam ketaatan. Dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini definisi Islam. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Tiga poin. Ya, Al-istislamu lahu bitauhid berserah diri kepada Allah dalam bertauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk dalam ketaatan apapun yang Allah perintahkan dalam Islam ini kita ikuti. Ya, tidak ada kesempitan dada, protes. Yang ketiga, wal atau minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari, dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya. Inilah pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dalam suratul Mumtahanah. Ya, banyak kaum muslimun para imam-imam masjid menghafalkan. Tapi kadang-kadang tidak memahami apa kandungannya. Sehingga kadang-kadang jatuh dalam kesyirikan. Ya. Pernyataan Nabi Ibrahim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kami Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, yakni pelaku-pelaku kesyirikan. Dan dari apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Jadi dia berlepas diri dua, kesyirikannya dan pelakunya juga kafarna bikum, kami telah mengingkari kalian dan telah nampak pada kami antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Jadi ini bukan ucapan saya, ini Al-Qur'anul Karim dalam suratul Mumtahan. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan lain bersamanya untuk mengumandangkan bahwa kesyirikan itu wajib dibenci, ya, dimusuhi, demikian pula pelaku-pelakunya. Tentunya setelah berdakwah. Ya, kita wajib mendakwai pelaku-pelaku kesyirikan karena kecintaan kita. Ya, keingin semangat kita untuk mendapat mereka mendapatkan hidayah. Kita dakwah, Jangan kita langsung jauhi, musuhi sebelum didakwah. Ya, Nabi Ibrahim sudah mendakwahi kaumnya. Rasulullah juga mendakwahi kaumnya. Ketika mereka tidak menerima, maka disinilah Allah perintahkan untuk mengumandangkan kebencian dan permusuhan. Barakallahu fikum. Ini Islam. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an dari suratul Mujadalah di akhir suratul Mujadalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum atau ikhwanahu atau ashiratahu ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin Engkau tidak mendapati kata Allah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu engkau mendapati dia berkasih sayang dengan orang-orang kafirin, dengan orang-orang musyrikin, munafikin yang merupakan musuh-musuh Allah. Ya, tidak boleh berkasih sayang dengan mereka selain ya ahlu tauhid dari kalangan musyrikin, kafir, munafikin. Sekalipun itu ayah-ayah kandung kalian sendiri, anak-anak kandung kalian sendiri, saudara-saudara kandung kalian sendiri, atau kerabat-kerabat kalian sendiri. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah, mereka itulah yang dicatat dalam hatinya al-iman, keimanan yang kokoh, yang benar dan Allah akan menolong mereka. Ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walhasil ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah kita wajib memahami Islam Islam yang bermakna tauhid Bagaimana kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu adalah merupakan kandungan daripada kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah mendakwakan kalimat ini 13 tahun di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah ditambah lagi di Madinah 10 tahun. Berarti 23 tahun Rasulullah berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah dan syariat-syariat yang lainnya. Ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Nah, dari Rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang-orang musyrikin terdahulu yang didakwai oleh beliau oleh salatu wassalam mereka ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya untuk menyatakan kepada musyrikin kulu la ilaha illallah Katakan la ilaha illallah. Ya, mereka yang yastakbirun, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bahkan berbuat sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang-orang musyrikin. Kenapa kok musyrikin tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, sesembahan Lata, Uzza, Manat itu harus disikirkan, dibuang. Ya, tidak boleh lagi diibadahi, dihancurkan. Mereka tahu konsekuensinya. Mereka tidak boleh lagi menjadikan pohon kuburan sebagai tempat keramat yang dia beribadah kepada Allah melalui pohon-pohon itu atau melalui jin-jin atau melalui kuburan para wali-wali. Mereka tahu ketika diucapkan la ilaha illallah semua itu harus disingkirkan. Tidak boleh lagi memakai jimat-jimat ya kalung-kalung yang digantungkan di leher atau di tangan atau di perut atau di kaki tidak boleh lagi, harus dibuang semuanya. Itulah kandungan kalimat lain ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Padahal mereka bisa saja berbohong. Mereka ucapkan itu berpura-pura bisa saja. kami musyrikin tidak mau. kalau fikum. Sehingga sebagian ulama mengatakan di zaman terdahulu musyrikin itu paham betul mana la ilaha illallah. Berbeda di zaman kita sekarang. Ya, banyak saudara-saudara kita kaum muslimun karena sebab mereka tidak belajar. Mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka terjatuh dalam sebagian bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, subhanallah. Demikian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang kita saksikan dari beribadah melalui kuburan para wali-wali, ya itu terjadi di zaman kita. Ya, mereka menyangka bahwa doanya bisa dikabulkan oleh Allah dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah kalau melalui para wali-wali yang dianggap sebagai wali Allah. Padahal itu merupakan inti kesirikan yang merupakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Ya, jadi orang-orang musyrikin itu bentuk kesyirikannya berjenis-jenis ya, bukan satu jenis saja. Banyak jenisnya. Di antara jenis kesyirikan yang dilakukan di zaman Rasulullah adalah beribadah kepada Allah melalui kuburannya para wali-wali. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dalam banyak tempat di dalam ayat Al-Quran. Ya, di antaranya dalam surah Az-Zumar, dalam surah Yunus, terdapat di dalamnya barakallahu Ya, mereka mengatakan musyrikin yang beribadah dengan model kesyirikan ini, jenis kesyirikan tadi melalui kuburannya para wali-wali dua alasan. Yaitu bahwa para wali-wali ini akan menjadi syafaat, penolong di hari kiamat di sisi Allah. Yang kedua, ya, begitulah keyakinan mereka dalam mendekatkan dirinya kepada Allah bahwa kita akan bisa dekat kepada Allah melalui kuburannya para wali-wali. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'inda Allah. Ini dalam surat Az-Zukhruf. Az-Zumar, afwan, Az-Zumar. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, syirik kata Allah. Tapi mereka beralasan bahwa mereka itulah yang akan menjadi penolong-penolong kami di hari kiamat kelak. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang memperserikatkan Allah melalui para wali-wali tadi itu. Ya, yang ternyata para wali-wali itu tidak bisa memberi maslahat dan menolak mafsadat. Mereka juga butuh kepada Allah. Tetapi mereka meyakini bahwa mereka itulah yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini dalam surah Yunus. Ya. Jadi jenis kesyirikan yang seperti itu ada di zaman Rasulullah dan Allah kekalkan dalam Al-Quran dan itu merupakan inti daripada kesyirikan sehingga dengannya diutuslah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kesyirikan tersebut. Ya, maka kita wajib memahami Islam, jangan sampai kita ternyata ya tidak lebih paham dengan kalimat la ilaha illallah daripada musyrikin terdahulu yang mereka tidak mau sama sekali mengucapkannya karena saking pahamnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan ya Islam dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf lebih kurangnya mohon dimaafkan yang benar semata-mata minallah dan jika ada kesalahan maka itu datangnya dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufik Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa Taala. wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.